بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sudah selesai ayat 10 surat At-Tariq dan kalau kita mau apa menjelaskan surat Tariq Surat hmm. ini ringkasnya tentang hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala pada hari itu menjelaskan semua rahasia-rahasia manusia yang mungkin kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya di dunia. Tetapi di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hari itu adalah hari tublas sarair. Hari yang dijelaskan umum kepada umum rahasia manusia. Semua rahasia manusia akan jelaskan umum. Semua dosa-dosa manusia, maksiat-maksiat manusia, semua perbuatan-perbuatan manusia. Seperti film yang kita menonton di televisi akan jelaskan umum. Itulah maknanya yauma tublas sarair. Na'udzu billah, nastajiru billah min شر الأعمال min ma'asi dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesulitan hari tersebut. Sekarang kita insyaallah akan apa melanjutkan ayat-ayat selanjutnya ayat 11 sampai akhir surat Tariq insya sebelumnya kita menghadiahkan pahala majlis tafsir ini, majlis Quran ini kepada semua orang wafat, semua orang yang mungkin bulan-bulan sebelum ini, tahun-tahun yang lalu, mereka hidup, mereka berada di antara kita, tetapi sekarang mereka wafat. Kerabat-kerabat kita, orang tua kita, atau bapak ibu kita, teman-teman kita, para guru, para cikgu, para sahabat kita, semua muslimin muslimat, kita insya Allah meningkat mereka dan menyampaikan pahala majlis ini kepada semua mereka. Dan insya Allah bulan ini bulan penuh berkah, bulan Maulidun Nabi, insya Allah dengan berkah nama Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua mereka insya Allah. Kita mendoakan sebelum majlis untuk kesehatan Imam Zaman الله Ta'ala Farajahu Syarif bersama-sama. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Saya membaca surat At-Tariq dari ayat pertama sampai akhir surat ini.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 Sumpah pertama dengan kata sama. Demi langit. Sumpah kedua dengan kata ard. Demi bumi. Demi langit yang zatir raja. Mempunyai raja. Kata raja. Maksudnya hujan di sini wal ardi dzati sada'. Kata sada' di sini maksudnya tumbuh-tumbuhan. Demi bumi yang mempunyai apa tumbuh-tumbuhan. Kata raja, kenapa hujan dinamakan dengan kata raja? Karena raja diambil dari rujuk. Di bahasa Arab rujuk maknanya pulang, maknanya kembali. Di bahasa Arab pada waktu yang air laut apa menjejat apa atau menguap dan kembali lagi dengan bentuk apa hujan atau salju kembali lagi ke atas bumi Itulah maknanya. Di bahasa Arab, pada waktu yang air, air laut akan pulang di laut dengan bentuk hujan atau salju, itulah maknanya raj itu. Karena itu mereka apa mengatakan dan menamakan hujan itu dengan kata raj. Zat raj maksudnya penuh hujan atau punya hujan. Zat sad, kata sad itu maksudnya celah, maksudnya jurang. Dan eh, itulah apa misal, contoh yang Allah subhanahu wa ta'ala mau apa eh, memberi perhatian kita dengan hasilnya apa celah itu Hasilnya apa? Tumbuh-tumbuhan yang apa keluar dari tanah. Keluar dari bumi. Kata zat sad itu berarti mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala di dua ayat ini bersumpah dengan laut, dengan langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan satu masalah yang penting untuk kita. Masalah yang tentang Al-Quran. Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya itulah apa? Qawlun fasl. Perkataan yang apa? Fasl. Kata fasl itu uh, apa berarti uh, memisahkan. Kata fasl itu memisahkan. Memisahkan apa? Di salah satu riwayat dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam beliau mengatakan fasl itu salah satu sifat untuk Al-Quran dengan semua apa eh, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai basirah untuk semua manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan hak dari al-batil. Berarti akan terpisah dengan wujudnya Al-Quran hak dari al-batil. Ada satu masalah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit dulu kemudian bersumpah dengan bumi. Kenapa? Karena salah satu contohnya untuk hari akhirat dan hari kiamat adalah contohnya yang menghidupkan bumi yang mati, menghidupkan tanah yang mati. Itulah contoh untuk apa hari akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebahagian ayat Al-Qur'an tentang masalah tersebut. Misalnya surat Qaf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahyayna bihi baldatan maita. Kami menghidupkan dengan itu maksudnya hujan. Dengan air itu, air hujan, air salju. Baldatan maita. Tanah kering. Atau gurun tanpa air, tanpa rumput. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah itu. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala di surat Qaf ayat 11 berfirman, Kazalikal khuruj. Begitulah kalian juga akan keluar dari tanah. Berarti salah satu contohnya untuk hari kiamat dan semua manusia yang akan bangkit dari tanah adalah apa menghidupkan tanah yang kering di dunia. Wahyaina bihi baldatan maita. Itulah salah satu proses. Proses itu Allah subhanahu wa ta'ala apa uh, dengan salah satu uh, dalil alami mencampur tangan di air laut kemudian air laut uh, akan apa menyedap kemudian kembali lagi air itu di tanah yang kering dan tanah kering itu akan keluar tumbuh-tumbuhan berarti itulah salah satu proses untuk apa yang senantiasa ada di kelihatan kita. Tetapi sang, sangat disayangkan kita lalai, kita lengah tentang proses itu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala begitulah menghidupkan manusia yang mati. Manusia yang ada di dalam tanah. Mengeluarkan pada hari kiamat badan manusia sekali lagi pada hari kiamat. Itulah contohnya. والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصادع إنه sesungguhnya laqaulun fas. Itulah kata benda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan untuk kita huruf H itu maksudnya Al-Quran. Karena itu sebahagian mufassir mengatakan maksudnya huruf H di sini innahu Maksudnya hari kiamat. Dengan hari kiamat itu akan terpisah hak dan batil. Tetapi apa tafsir pertama itu lebih kuat. Maksudnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu laqaulun fasl Dan salah satu apa masalah yang ada di ayat ini laqaulun fasl itu eh, kalau kita melihat bahasa Arab. Di bahasa Arab, kalau kita mau mengatakan orang itu adil, orang itu punya sifat keadilan. Harus kita memakai sifat itu adil. Tetapi di sini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menjadikan satu sifat yang apa uh, Quran ini akan memisahkan. Akan memisahkan maksudnya harus berada di sini dengan sifat fasil, bukan fasil. Fas, kenapa fasil? Di tafsir Al-Mizan, Allama Tawatawi sudah mengatakan, itulah seperti Zaidun Adlun. Zaidun Adlun Berarti keadilan itu, sifat keadilan itu penuh di manusia tersebut. Yang bernama Zaid. Seperti itu. Quran itu fasil yang memisahkan hak dari al-batil. Tetapi semua ayat-ayat itu mempunyai sifat itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu laqaulun fas. Semua perkataan, semua huruf, semua kata-kata Al-Quran itu apa mempunyai sifat. Sifat itu eh, akan terpisah hak dari al-batil. Dengan semua wujud, semua hakikat, dan semua lahir al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bilhazl. Dan sekali-kali bukanlah dia apa senda gurau. Bukanlah ayat-ayat itu gurau atau canda. Kalau kita memperhatikan sebahagian kisah yang diceritakan hmm, orang tua, bapak ibu kepada anaknya. Sebahagian kisah mungkin benar. Sebahagian kisah mungkin apa tidak punya fakta di sejarah. Tetapi semua semua kata-kata Al-Quran Quran benar. Semua hurufnya, semua ceritanya, semua kisahnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sebenarnya sudah terjadi di alam nyata. Itulah benar. huwa bil بِالْحَازْلِ Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak berkurau. Tidak bercanda sama sekali. Karena itu, kalau kita melihat satu masalah yang sederhana di antara kita di Al-Quran. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tujuan khusus. Kalau kita melihat contohnya nyamuk atau lalat, pasti Allah Subhanahu wa taala berman apa bertujuan khusus tentang ayat-ayat tersebut. Nyamuk itu di apa surat Al-Baqarah dan lalat itu di surat Al-Haji. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bilhazl. Mungkin dengan ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau apa menjauhkan sebahagian keduduhan-keduduhan yang sudah apa dikeluarkan lisan orang-orang musuh. Banyak orang ketika melihat kekuatan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mereka memuduh, apa, menuduhkan Al-Quran. Quran itu seperti syair dan uh, apa atau puisi. Quran itu sihir. Quran itu apa yang punya sebagian misal yang uh, kecil seperti nyamuk ber apa canda kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini menjauhkan ketuduhan-ketuduhan tersebut innahu laqaulun fasl wa ma huwa bilhaz. Kata fasl itu maksudnya tidak apa masuk di Al-Quran kata yang lemah, semuanya kuat. Kata fasl itu maksudnya begini, Quran semua hurufnya, semua kata-katanya yang memisahkan apa kata benar, kata hak dari kata bohong dan batil. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bilhas. Dan tidak akan masuk di Al-Quran kata-kata yang lemah, kata-kata yang canda, kata-kata yang jauh dari apa eh, fakta dunia dan fakta akhirat semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa bilhaz. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya, apa? Ayat berapa ini? Ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Berarti kalau kita melihat ada di ayat ini inna. Inna huruf apa? Tekanan. Dengan inna Allah subhanahu wa ta'ala mau menekankan perkataan itu. Yakidun. Yakidun. Kata kerja itu di bahasa Arab apa mudhari' itu. Mereka sedang, mereka senantiasa. Kata kaidah itu juga tekanan lagi di ayat ini. Berarti senantiasa orang-orang kafir mau menipu kepada orang-orang mukmin. Mau makar tentang orang-orang mukmin, mau memfitnahkan kepada orang-orang mukmin. Itulah senantiasa pekerjaan mereka begini. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka senantiasa aktif untuk menghapuskan cahaya Islam, cahaya Quran, nama Rasulullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini membatalkan semua kegiatan-kegiatan mereka wa akidu kaida. Aku juga apa menipu kepada mereka. Maksudnya menipu di sini apa? Kata kaid di bahasa Arab mungkin eh, kita uh, apa menerjemahkannya dengan kata tipuan mungkin tipuan atau cara atau cara. Rencana. Tapi maksudnya rencana itu lebih baik. Dan eh, kebanyakan kata kait di Al-Quran dan di hadis yang apa dipakai di hadis-hadis Ahlul Bait. Kebanyakan itu maksudnya negatif, maknanya negatif. Oleh orang-orang kafir. Mereka mau apa menipu orang-orang mukmin mau apa uh, memfitnahkan kepada orang-orang mukmin. Maksudnya fitnah, maksudnya tipuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang uh, mempunyai kait itu, bersifat itu di sebahagian ayat Al-Qur'an. Misalnya, saya bercontoh, seperti itu, seperti kait itu adalah makar wa makaru wa makar Allah mereka makar Allah subhanahu wa ta'ala juga makar Allah subhanahu wa ta'ala juga makar kepada mereka tapi makar mereka mungkin apa eh, maksud makar mereka tipuan kepada orang-orang mukmin atau gangguan kepada orang-orang mukmin tetapi makar Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya apa? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala apa mempunyai sifat buruk itu? Atau tentang Allah subhanahu wa ta'ala jadi sifat baik? Sebahagian apa mufassir menafsirkan ayat itu dengan apa membatalkan makar mereka. Berarti Wa akidu kaida. Aku juga apa makar kepada mereka. Aku juga bercara kepada mereka. Atau merencanakan untuk mereka. Maksudnya apa? Membatalkan makar dan kait mereka. Tipuan mereka. Allah subhanahu. Bagaimana? Caranya bagaimana? Salah satu caranya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan atau menyelamatkan orang-orang mukmin dari tipuan-tipuan mereka. Atau memberitahu kepada para anbiya, para orang salih tentang makar-makar orang-orang kafir. Dan misalnya di Al-Quran dan di sejarah banyak. Beberapa kali orang-orang kafir mau apa membunuh Rasulullah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Rasul tentang fitnah-fitnah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Dan menyelamatkan Rasulullah. Atau tentang Masjid Dirar. Kita melihat sejarah Masjid Dirar di surat At-Taubah. Mereka mau makar. Mereka mau mendapatkan satu tempat untuk fitnah kepada orang-orang mukmin. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga makar kepada mereka. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu, memberitahu kepada Rasulullah tentang makar mereka. Dan tempat fitnah itu. Itulah selanjutnya namanya jadi masjid teror. Masjid yang merugi. Masjid teror itu maksudnya tidak bermanfaat. Merugi untuk orang-orang mukmin mukminin dan mukminat. Itulah namanya Masjidul Teror. Seperti itu banyak di apa perang Badar, perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala maka kepada orang-orang musyrik. Di perang Ahzab maka kepada orang-orang Yahudi, orang-orang mukmin, orang-orang musyrik. برقاتي مكر الله سبحانه وتعالى دان كايد دان تيبو ان الله سبحانه وتعالى بكان مقصود نيا نيجاتيف مقصود نيا بوسيتيف مقصود نيا من بطل كان مكر دان فتنة أوران أوران كافير وأكيد كايدا فمهل الكافرين إتو لح توسيح تراهد في سورة الطارق توصية الله سبحانه وتعالى كبر رسول الله Wahai Rasul, famahhilil kafirin. Apa? Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Yaitu, beri tangguhlah mereka itu. Barang, apa? Sebentar. Famahilil kafirin. Itulah satu kalimat amhilhum. Satu lagi. Berarti itulah keter, apa tekanan untuk kata sebelumnya famahhil kata kerja itu famahhilil kafirin wahai rasul berilah apa beri tangguhlah kepada mereka orang-orang kafir orang-orang musyrik famahhilil kafirin berilah kesempatan atau sabar tentang apa semua perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Sabar. Amhilhum. Sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala apa berfirman kepada Rasul. Amhilhum. Wahai Rasul. Apa? Tinggalkan mereka. Sabar tentang mereka. Atau beri tangguhlah kepada orang-orang kafir itu. Kata Rawaida juga mungkin maksudnya begitulah. Kenapa? Karena masalah itu masalah penting. Kami melihat di Al-Quran. Sebahagian ayat Al-Quran. Saya beri contoh. Di ayat 178 surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسب ayat 178 saya membaca ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما Numli lahum liyazdadu isma. Walahum azabun muhin. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir apa menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa tangguh kepada mereka. Untuk apa? Salah satu dalilnya di ayat ini, ayat 178 surat Ali Imran yang Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mau menambah maksiat-maksiat orang-orang kafir. Itulah salah satu dalilnya. Di suatu ayat lain, surat Al-A'raf ayat 182 dan 3. Allah subhanahu wa ta'ala أيتراتوس أفا سورة الأعراف أيتراتوس لابامبولو دوا دان تيكا الله سبحانه وتعالى بالفرمان والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين في سنة جوجات بكاي Kata kai kata umli lahum umli lahum seperti itu tetapi ada di sini suatu kata maksudnya al istidraj istidraj itu penting di ayat ini dan di apa eh, eh, kebudayaan Al-Quran dan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dua ayat ini. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan apa eh, berangsur berangsur dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum dan aku memberi tangguh kepada mereka. Kenapa? Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala? Saya sekali lagi menulangi pertanyaan tersebut. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada orang-orang mukmin tentang tangguh kita kepada orang-orang kafir. Kenapa kita harus memberi tangguh kepada orang-orang kafir? Dan tangguh itu berapa lama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Amhilhum ruwaida. Kata ruwaida maksudnya harus waktunya kurang. Waktunya sedikit apa saja. Bukan lama, waktu yang lama, waktu beberapa tahun, bukan. Waktu yang kurang, waktu yang sedikit, waktu yang kecil, kita memberi tanggung kepada mereka. Mungkin di kesempatan itu, waktu itu, mereka berpikir. Mungkin. Mungkin mereka di waktu tersebut diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu manfaatnya. Manfaat kedua, Allah Subhanahu wa taala mau melarang orang-orang mukmin tentang salah satu perbuatan kita terhadap mereka dengan apa bentuk terburu-buru. Berarti Allah menghindari dan melarang kita dari pertemuan orang-orang kafir tergesa-gesa kepada mereka. Jangan tergesa-gesa kepada mereka. Jangan terburu-buru kepada mereka. Semuanya dengan akal. Semua perbuatan kita kepada mereka, orang-orang kafir dengan akal. Dengan rencana, dengan pikiran. Seharusnya umat Islam harus berakal tentang semua aktivitas yang mungkin apa sudah terjadi di sekitarnya. Orang itu harus berakal. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu siya. Afala tatafakkarun. Kenapa mereka tidak berpikir? Apalah ta'qilun? Apakah mereka, apakah kalian tidak akal? Tidak berakal? Tidak memakai akal? Tausiah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini maksudnya kita harus berakal. Tentang semua fitnah mereka. Di ayat 178 surat Al Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman salah satu manfaat yang, yang kita memberi tangguh tangguhan kepada mereka. Manfaatnya di sini yang dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka akan tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya hasilnya apa? Azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala juga akan tambah kepada mereka. Dan salah satu manfaatnya adalah istidraj. Istidraj itu yang berada di surat Al-A'raf ayatnya. Ayat 182. Allah subhanahu wa ta'ala mau mengambil mereka. Istidraj itu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana caranya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala lahirnya meninggalkan orang-orang kafir. Meninggalkan mereka memberi nikmatnya kepada mereka dan menambah nikmatnya kepada mereka. Tetapi tiba-tiba mengambil semua nikmatnya dari orang tersebut dan membunuh dan menghapuskan orang-orang kafir tersebut. Itulah azab yang namanya istidraj. Dan na'udzubillah, nastajiru billah tentang azab itu. Kalau kita lalai, kalau kita mungkin kadang-kadang kita lalai dari zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang azabul istidraj. Ya Allah, mungkin kita juga lalai. Kita harus, lisan kita harus zikir, lisan kita harus syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala azabul istidraj itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan hambanya. Tidak memperhatikan hambanya. Sangat-sangat sulit untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk seorang muslim yang ditinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ayat-ayat ini dan tausiah-tausiah Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupan kita. Khususnya tentang apa? <clears throat> Sebahagian ayat penting di surat At-Tariq saya mau menulangi ayat-ayat penting itu yang awalnya فلينظر insanu مما خلق Ayat kelima. Kita harus memperhatikan apa e, bahan yang diciptakan kita oleh bahan itu. Tentang dahulu, kita harus memperhatikan dahulu. Bagaimana keadaan kita dan sekarang bagaimana keadaan kita dulu kita sangat-sangat lelah, sangat lemah, sekarang kuat. Dulu kita harus dibantu oleh orang tua. Sekarang bagaimana kekuatan kita? Itulah salah satu ayat penting di surat At-Tariq. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa penciptaan manusia bagaimana khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Yang kedua, ayat kedua yang penting di surat At-Tariq adalah ayat ke-9 yauma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Kita harus memperhatikan akan jelaskan semua perbuatan-perbuatan kita di dunia, semua kegiatan-kegiatan kita di dunia. Mungkin di dunia sudah disembunyikan apa satu perbuatan kita, satu aktivitas kita dari umum. Tetapi di hari akhirat akan jelaskan umum akan diperlihatkan kepada umum di hari akhirat. Yaumatubul sarai. Tidak ada siapapun yang apa membantu kita. Fama lahu min quwwatin wala min Yang yang ketiga, masalah ketiga tentang makar-makar orang-orang kafir. Senantiasa makar. Mereka senantiasa berusaha untuk makar umat Islam. Amerika dan Zionis senantiasa memusuhi Islam. Apakah boleh mereka jadi sahabat sama kita? Tidak boleh. Mustahil itu, masalah itu mustahil. Yang Zionis bersahabat sama kita. Karena itu kita harus apa? Melihat dan memperhatikan negara-negara yang kerja sama-sama Zionis. Seperti Arab Saudi, seperti Imarat, seperti sebagian negara Arab, seperti Turki, seperti walaupun kebanyakan penduduknya adalah umat Islam, orang-orang Muslim, tetapi pemerintahan-pemerintahan mereka bukan pemerintahan asli, bukan pemerintahan Islam. Pemerintahan yang bernama Islam dengan nama Islam mau menghancurkan Islam. Itulah fakta sebahagian negara. Dan dalil kita adalah ayat-ayat ini. Innahum yakiduna kaida. Orang-orang musuh senantiasa mau memusuhi Islam. Senantiasa mau memfitnahkan ke, kepada umat Islam. Dan tiga ayat ini, tiga ayat penting di surat At-Tariq. Insya Allah nanti dan minggu depan kita insya Allah akan masuk di surat Al-A'la. Sampai hisna rabbika Al-A'la. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasah pada malam ini. Jadi kepada para hadirin jika ada satu soalan insyaAllah kita boleh ambil satu soalan pada malam ini. Uh, bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Rabbani atau boleh tuliskan di ruangan chat dan insya Allah Ana akan membacakannya. Dipersilakan kepada siapa yang ada soalan. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Angki merujuk kepada ayat 16. Wa'akidu kaidah. Betul. Ada satu ayat Quran surah Baqarah ayat 194. Famanik tada alaikum fa tadu alaihi bimis lima tada alaikum. Betul. Boleh Ustaz tolong bagi penjelasan tentang tafsiran ayat ini? Ayat 2 uh, ah, Baqarah 194. Betul. Betul. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas." Bulan haram dengan bulan haram. Dan kehormatan itu apa berbalasan juga. Di bangsa Arab kalau kita melihat bulan-bulan uh, apa di uh, Arab kita melihat di Islam bulan-bulan di uh, agama Islam kita mempunyai berapa bulan beberapa bulan yang haram Berarti jiwa manusia terhormat di bulan-bulan itu. Dan jumlahnya adalah empat bulan yang haram. Empat bulan. Yang pertama adalah bulan apa? Zulhajjah. Zulhajjah. Bulan musim haji. Dua bulan sekitarnya Sebelumnya Dhul Dan selanjutnya adalah Muharramul Haram. Tiga bulan adalah Dhul Qa'dah, dan bulan Muharram. Satu bulan juga apa terpisah. Itulah bulan apa? Bulan Rajab itu. Berarti jadi empat bulan yang haram. Kenapa haram? Karena di bangsa Arab sebelumnya Islam, sebelumnya agama Islam yang masuk di Jaziratul Arab, Pulau Arab, sebelumnya Islam mereka apa menjadikan satu peraturan untuk musim haji. Berarti mereka menjadikan hukum itu yang mengharamkan perang untuk apa? Untuk mempersediakan dirinya untuk musim haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ Kalau mereka tidak menghormati jiwa manusia di bulan haram, Islam juga tidak menghormati jiwa orang-orang kafir di bulan haram tersebut. Berarti itulah undang-undang Islam. Kalau mereka membatalkan hukum itu dan apa atau menundurkan hukum itu. Allah subhanahu wa ta'ala dan agama Islam juga membatalkan hukum itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ di ayat 194. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ kalau mereka apa memerangi Islam, memerangi umat Islam, kalian fa'atadu, kalian juga harus memerangi kepada mereka. Bimithli ma'tada alaikum. Dan bagaimana ukurannya? Ukurannya sama ukuran mereka. Berarti kalau mereka memerangi umat Islam dan menu, apa, membunuh misalnya saya bercontoh membunuh lima orang dari umat Islam. Kalian juga membunuh lima orang kafir, lima orang musyrik. Itulah satu kaidah di kebudayaan Islam. Karena itu kalau kaidah itu tapi aslinya tentang bulan haram. Bulan-bulan haram. Tetapi kaidah itu yang ya, apa sekarang berada di umat Islam kalau satu negara memerangi satu negara Islam. Islam juga harus menjawab kepada negara zalim tersebut. Itulah jawaban Al-Quran dan kaidah Quraniyah. Faman i'tada alaikum, fa'atadu alaihi bimithli ma'atada alaikum. Yang pertama. Yang kedua. Beliau sudah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa akidu kaida wa akidu kaida Maksudnya, maksudnya salah satu makar Allah subhanahu wa ta'ala begini. Karena itu sebahagian mufassir mengatakan terjemahan makar di sebahagian ayat Al-Quran adalah azabullah. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala makar kepada orang-orang kafir. Yang memberi azab kepada orang-orang kafir. Yang menyiksakan orang-orang kafir. Yang mengganggu orang-orang kafir. Itulah salah satu terjemahan untuk kata kaid atau kata makar. Makar Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrik. Salah satu contohnya saya sudah menjelaskan di kata wa akidu kaidah beberapa contoh. Caranya bagaimana makar Allah dan kaid Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kepada orang-orang kafir. Tadi saya sudah menjelaskan empat atau lima apa caranya Allah subhanahu wa ta'ala yang makar kepada orang-orang kafir. Di sini salah satu cara itu Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram, di bulan haram juga menjawab kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir di bulan haram kalau memerangi orang-orang mukmin dan tidak menghormati jiwa manusia di bulan haram, Islam juga harus memerangi orang-orang kafir di bulan haram tersebut. Berarti wa akidu kaida salah satu contohnya di sini Islam harus menjawab dengan keras kepada orang-orang kafir tersebut. Salah satu contohnya adalah di ayat ini, ayat 194. Makasih, itulah jawabannya yang Alhamdulillah baik. Makasih Ustaz. Sama-sama. syukuran Ustaz Rabani atas uh, jawapan itu tadi. Dan uh, eh, insya Allah, uh, eh, insya Allah uh, uh, kita berakhir, uh, kita kita tutup kelas kita pada malam ini. Uh, jadi kepada sesiapa yang ada lagi soalan bolehlah uh, tuliskan di grup WhatsApp uh, untuk Ustaz Sarabani menelitinya. Uh, baik Ustaz Sarabani, kalau tidak keberatan bolehkah membaca doa untuk penutup jalasah pada malam ini? صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا وعلماءنا وشهداءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين واخذل الكفار والمنافقين بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره بالقرآن وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani, juga kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimba ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Akhir sekali sebagai pengakhiran bagi malam ini, majlis akan ditutup dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.